Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man walah amma ba'd. Kita lanjutkan bacaan kita terhadap syarah Lum'atul I'tiqad yang syarah oleh Syekh Shalal Fauzan hafizallahu taala wa ra'ah. Diperhatikan di situ ya. Na'am barakallahu fikum. Halaman 40 masih seputar keadaan orang-orang yang mereka memiliki penyelewengan atau penyakit di dalam hatinya sehingga mereka mengikuti ayat-ayat yang mutasyabih nah tidak mau membalikan kepada yang muhkam itu keberadaan yang sangat jelek kita lihat kata beliau Syekh Shalal Fauzan hafizallahu taala al-awwal yang pertama ya'lamuhullahu warasikhuna fil ilmi ini kembali yang ke atasnya di atasnya itu ya yang di atasnya mereka mengatakan bahwasanya apa mereka itu mencari-cari takwilannya mencari-cari takwilannya itu apa maksud tafsirannya, mencari-cari hakikatnya, kenyataannya. Nah, itu dibantah. Kila Kilahuma batilun, kedua-duanya batil. Sawa'un ibtaghau at-tafsir alladhi huwa bayanul makna, itu. Kita di atas itu ya. Baik mereka itu mencari-cari tafsirannya yang mana itu menjelaskan makna Fa innal ma'na la yatadah illa bi raddihi muhkam. Kalau memang seperti itu keadaannya, maknanya enggak akan nampak kecuali kalau mau mengembalikan kepada yang muhkam, yang jelas dan gamblang. Aw bil makna tsani atau mereka mencari-cari makna yang kedua, takwil yang makna kedua. Wa wa ibtigha'u ma'rifatil haqiqah wal ma'al alladhi ya'ulu ilaih, yaitu mencari-cari untuk mengetahui hakikat kenyataan tempat kembalinya yang semua kembali kepadanya fa innahum la yudrikuna hadza. Mereka tidak akan mampu karena belum mati. Paham ya? Nah, enggak akan mampu mengetahui keadaan hakikat surga bagaimana, neraka bagaimana. al awal yang pertama, ya'lamuhu Allah wa rasikhuna bil ilmi. Yang pertama, apa maksudnya pertama? Tafsiran, tafsir. Itu yang mengetahui hanya Allah Taala dan orang-orang yang mendalam ilmunya. Seperti kita misalkan terkadang masih terluputkan karena kita bukan orang yang rasikh. Kita masih belajar sehingga apa terkadang butuh terjemahan atau terkadang butuh apa syarah para ulama, tafsiran para ulama. Sehingga apa? Untuk memahami isi kandungan Al-Qur'an butuh apa? penafsiran para ulama. Nah, para ulama ahli tafsir yang mereka mendalam ilmunya tahu tafsirannya. Nah, itu maksudnya. Amsani ada yang kedua, fala ya'lamuhu illallah ini. Enggak ada yang tahu kecuali Allah taala. Apa maksudnya yang kedua? Hakikat sesuatu, hakikat suatu perkara siapa yang tahu? Hanya Allah taala. Surga, neraka, asma wa sifat. Siapa yang tahu kenyataannya? Allah Subhanahu wa taala itu maksudnya. Sawaun aradu hadza aw hadza, baik orang-orang yang hatinya ada penyelewengan tadi ingin yang ini atau ingin yang ini, hum ahlu zaighin. Mereka tetap dikatakan ahlu zaigh, orang yang memiliki apa? penyakit di dalam hatinya. Madamu ya'khuduna ba'dan nusus, selama mereka masih mengambil apa? sebagian nas-nas wa yatrukuna ba'daha al-akhar dan mereka meninggalkan sebagian yang lainnya. Jadi kalau mengambil enggak utuh gitu loh ya. Mengambil hanya sebagiannya saja. Mengambil nas-nas atau dalil yang sesuai dengan hawa nafsu mereka yang tidak sesuai ditinggal oleh mereka. Allahul musta'an. Kita lihat, ya'khuduna ma ya lahum. Mereka mengambil enam dalil yang cocok sesuai dengan mereka, wa yatrukuna ma la yaslah Dan mereka meninggalkan dalil yang tidak sesuai, tidak layak untuk mereka. Allahul musta'an. Wa man yukhalif ahwahum Fahum al-zaid. Nah, dan dalil yang menyelisih hawa nafsu mereka, nah barakallahu fiikum itu yang mereka cari-cari ya. Fahum al-zaid, mereka adalah orang-orang yang menyeleweng dan hatinya berpenyakit. Yuriduna fitnatan nas, tujuannya ingin membuat fitnah manusia, memfitnah manusia. Dia persamarkan antara al-haq dan al-batil. Wa sarfun nas 'anil din, tujuannya ini. Sarfan nas 'anil din, memalingkan manusia dari agama. Wa yuriduna at-tashkik, fi kalamillah. Mereka inginkan at-tashkik. Apa tashkik? Membikin ragu. Perhatikan sarahnya itu ya, simak baik-baik ya. Nam, apa tujuan mereka? Yuriduna tashkika fi kalamillah. Mereka menginginkan na barakallahu fikum membikin ragu manusia berkaitan masalah ucapan Allah Subhanahu wa taala. Wa kalam rasulih dan juga wa kalam rasulih dan juga ingin membuat manusia itu ragu terhadap ucapan Rasulnya sallallahu alaihi wasallam bihujjah dengan hujjah argumen mereka annahum yastadilluna bil Qur'an awis sunnah ini. Nah, mereka mengatakan kami berdalilkan dengan Al-Qur'an atau dengan As-Sunnah katanya, tapi padahal yang diambil cuma separuh, ujungnya saja. Ujungnya yang lain ditinggalkan. Nah, Allah musta'an. Ikhwani fi din azza wa jalla, kita lihat situ bi an akhadhu tarfan minhumā wa taraku tarfal ākhar yaitu dengan catatan perhatikan baik-baik itu syarahnya itu ya disimak baik-baik. Nah, yaitu mereka mengambil ujung dari keduanya tersebut ujungnya saja dan meninggalkan ujung yang lainnya. Nah, mengambil ujungnya dan meninggalkan ujung meninggalkan apa ujung yang yang lainnya. Naam. Wa hadza laysa istidlalan bi kitabillahi azza wa Ini bukan pendalilan dengan Al-Qur'an. Wa innama huwa tamwihun 'alan nas. Tapi perbuatan seperti ini tamwih, itu bentuk penyamaran, talbis, penipuan terhadap manusia. Wa nabiyyu sallallahu alaihi wasallam yaqul, sedangkan Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Idza ra'aituhum, idza ra'aitahum alladziina yattakhuna al-mutasyabih faulaika alladziina samallahu fahdharuhum." Ini ancamannya ini. Kalau engkau melihat mereka orang-orang yang mencari-cari ayat atau dalil yang masih mutasyabih, masih samar, maka mereka-mereka ini orang-orang yang Allah Taala namakan. Maksudnya mereka yang Allah Taala namakan hatinya berpenyakit. Fahdharum, hati-hatilah mereka kalian terhadap mereka. Paham ya? Kalau dalil jelas enggak usah dibolak-balik. Kalau dalil jelas sami'na wa ata'na. Nah, jangan seperti ahlu bid'ah wad dalal. Nah, barakallahu fikum ahlul batil yang mereka pandai di dalam memutarbalikkan fakta. Na'am barakallahu fikum, Allah musta'an. Ai alladzina samallahu bi hadhihi ayah. Maksudnya mereka-mereka ini adalah orang-orang yang Allah taala menamakan di dalam ayat ini. Apa apa ayatnya? Fa ammal ladzina fi qulubihim zayghun fayattabi'una ma tashabaha min ibtigha'il fitnah wa ibtigha'a ta'wilih. Adapun orang-orang yang di dalam hatinya ada penyakit, penyelewengan, penyakit, mereka akan mencari-cari yang masih mutasyabih, Tujuannya apa? Ibtigha'al fitnah, mencari fitnah. Wa ibtigha'a ta'wilih dan juga mencari takwilannya. Enggak cukup dengan yang ada itu enggak cukup itu ya. Allahu musta'an. Itu termasuk apa? perkara yang perlu kita berhati-hati. Jadi kalau sudah ditetapkan Allah dan Rasulnya enggak perlu nyari takwil-takwil lagi. Kalau sudah jelas gamblang enggak perlu mencari takwilannya. Kalau masih sama kembalikan kepada yang muhkam. Selesai. Nah, barakallahu fikum karena Allah Subhanahu wa taala sudah menyebutkan dalam Al-Qur'an Karim Wa makana lil mu'minin wa la mu'minatin idza qadallahu wa rasuluhu amran ay yakuna lahumul khiyaratu min amrihim. Wa man ya'sillaha wa rasulahu faqad dhalla dhalalan mubina. Artinya apa? Tidak selayaknya bagi seorang mukmin laki maupun wanita apabila Allah dan Rasulnya telah menetapkan suatu perkara kemudian dia mencari pilihan yang lain mencari pilihan yang lain itu enggak layak. Paham ya? Dan barang siapa yang bermaksiat kepada Allah Rasulnya sungguh dia telah tersesat dengan kesesatan yang nyata. Jadi enggak usah mencari pilihan yang lain. Sudah ini sunnah sunnah, bid'ah bid'ah, syirik syirik, tauhid tauhid, gitu caranya ya. Jangan mencari yang masih samar kemudian jadikan dalil menguatkan apa? Menguatkan pendapat mereka yang batil jangan. Allah musta'an. Kita lihat sini, fahdaruhum la taqbalu kalamahum. Hindari mereka, jauhi mereka, jangan kalian menerima ucapan mereka. Au yarudu alaihim au yarudu alaikum kalamuhum atau na barakallahu fikum jangan sampai ucapan mereka membuat apa samar atas kalian anahu batil karena apa karena itu adalah kalam yang batil Allah musta'an na'am nabi sallallahu alaihi wasallam min hada as-sinf minan nas Rasulullah SAW memperingatkan kita semuanya dari jenis yang seperti ini. Yang dalam hatinya ada apa, ada apa tadi? Di dalam hatinya ada penyakit penyelewengan. Wa hum al alladzina lam yablughu darajatan minal ilm tu'ahhiluhum lil kalam fil ilm. Allahu musta'in Hati-hati. Siapa maksudnya? Mereka adalah muta'alimun orang-orang yang baru belajar. Orang-orang yang baru belajar yang mereka belum mencapai derajat ilmu yang kuat. Eh, yang akhirnya ahli di dalam berbicara masalah ilmu. Jadi mereka belum punya ilmu yang memumpuni, ilmu yang mapan langsung apa? membuat fitnah, mencari-cari apa? ayat-ayat atau hadis yang masih samar untuk membuat fitnah di hadapan manusia, untuk menguatkan pendapat batilnya, nah pendapat batil yang ada di di diri mereka. Ini kata beliau, al-muta'allimuna alladzina lam yablughu darajatan minal ilm, yaitu mereka orang-orang yang baru belajar Eh? yang belum mencapai derajat ilmu yang mereka miliki. Jadi ilmunya masih sedikit, masih minim, eh? belum memiliki keahlian. Nah, au annahum ala ilmin atau sebaliknya, mereka punya ilmu, lakin akan tapi yuriduna tadlilan nasi wasar fahum anil haqni. Ilmu ada, tapi mereka menginginkan apa? Menyesatkan manusia dan memalingkan manusia dari kebenaran. Nah, barakallahu fiikum seperti itu. Jadi upayakan semaksimal mungkin kalau belajar itu ya sampai tuntas. Dalam artian sampai tuntas bagaimana? Sampai benar-benar mengerti dan mengetahui. Mau ilmu alat, ilmu bahasa Arab atau yang semisalnya. Nah, sehingga nanti ketika dia memahami Al-Qur'an Sunnah tidak keliru, tidak sesuai dengan pemahaman individu atau otodidak, tapi sesuai dengan pemahaman para salaf. Caranya gitu. Nah, jadi kalau ngambil ilmu, nah enggak usah tanggung-tanggung. Dalam artian bagaimana? Kalau cuma setahun dua tahun belum ada apa-apanya. Sampai kapan mencari ilmu kemarin? Sampai meninggal dunia. Mami, ya? ini patokan inti kita sampai meninggal dunia. Sehingga setelah tua pun, setelah menikah pun, punya anak pun terus berupaya untuk apa? Menimba ilmu. Kalau sudah bisa mendakwakan, dakwakan. Mendakwakan nggak harus kepada orang banyak di lapangan itu nggak harus. Keluarga yang paling inti. Mana itu? Anak, istri, anak gitu. Nah, barakallahu fikum. Ikhwan fi din azza wa kita lihat berikutnya, fahaulai baina amroin. Maka mereka-mereka ini antara dua perkara. Perhatikan syarahnya itu. Nah, disimak baik-baik. Mereka ini orang-orang yang dalam hatinya ada penyelewengan di antara dua perkara. Imma annahum juhal dakhalu fi ma la yuhsinun. Imma mereka adalah orang-orang bodoh eh, yang mereka ikut campur, eh, ikut campur nah pada perkara-perkara yang mereka tidak bisa mengindahkan sebenarnya Paham ya? Masuk ke dalam perkara-perkara yang sebenarnya apa? Mereka tidak bisa mengindahkan yang bisa hanya apa? mengotori, mengambil dalil ujungnya yang ujung berikutnya dibuang sama dia. Wa imma annahum dalalun yuriduna darba kalamillah wa kalam rasulih nam ba'dhi nam ba'dhihi ma bi ba'd. Allah musta'an. Atau yang kedua, mereka itu orang-orang sesat, annahum dhallal, mereka orang-orang sesat yuriduna yang mereka menginginkan menabrakkan, membenturkan ucapan Allah dengan ucapan Rasulnya. Sebagiannya terhadap sebagian yang lainnya. Ini keadaan orang-orang ahlu zaif, orang-orang yang hatinya apa? Nah, ada penyelewengan atau penyakit. Fahum ahlu zaifin. Ala kulli hal sallallahu afiyah. Kata beliau, mereka-mereka ini adalah orang-orang yang apa? Yang berpenyakit hatinya atas berbagai macam keadaan. Nas'allahu al-afiyah. Kita minta kepada Allah Taala keselamatan. Sawaun qasadu hadza zaygha aw lam yaqsuduh ini. Baik mereka menginginkan dengan penyelewengan ini atau tidak menginginkan, mereka adalah ahlu zair. Allahu musta'an. Qala Syekh Shalal Fauzan, hafizallahu taala wa ra'ah, fala yasuhu. Eh, yasuhu itu yajuzu artinya. Fala yasuhu eh fala yajuzu. Fala yasuhu li ahadin, maka tidak diperbolehkan untuk seorang pun an yatakallam fi kalamillah wa kalami rasulih illa idza kana ladaihi malakatun ilmiyatun tuahhiluhu penting ya ini ini nasihat yang sangat bagus ini enggak diperbolehkan untuk seseorang berbicara mengenai ucapan Allah dan Rasulnya Al-Quran dan As-Sunnah kecuali kalau dia itu punya apa? manakah manakah itu sifat nah barakallahu fiikum kemampuan ilmiah kemampuan ilmu memiliki ilmu Nah, yang dia itu apa? sudah memiliki keahlian di dalam berbicara tersebut. Karena Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullah, beliau juga memberikan Nah, tanbih kepada kita semuanya dalam Majmu' Fatawa beliau mengatakan fala yahillu li ahadin an yatakallam fid din bi ghairi ilmin au yu'in man takallam fid din bila ilmin au adkhala fid din ma laysa minhu. Au kama qala rahimahullah. Artinya apa? Artinya kata beliau tidak halal bagi seorang pun Berbicara dalam masalah agama tanpa ilmu, satu. Atau menolong orang yang berbicara dalam agama tanpa ilmu, atau memasukkan perkara-perkara yang bukan bagian agama di dalam agama tersebut. Itu juga apa? Termasuk larangan. Jadi kalau upayakan kalau berbicara dalam masalah agama, nah didasari dengan ilmu, ilmu Al-Qur'an dan As-Sunnah. Karena sekarang kita berada di zaman yang Rasulullah kabarkan yaitu zaman yang bagaimana banyak dikenal taklibul haqa'iq, memutarbalikkan fakta. Yang Rasulullah sabdakan dalam hadis yang sahih, "Satati sanawatun khadda'ah." Akan datang tahun-tahun yang penuh dengan penipuan. Yusaddaqu fihal kadhib wa yukaddab fihal shadiq wa yukhawan fihal amin wa yu'taman fihal kha'in wa yatakallam fiha ar-ruwaibidah. Ini. Artinya apa? Akan datang nanti di akhir zaman tahun-tahun yang penuh dengan penipuan. Yang jujur dibilang apa? Dusta. Yang dusta dibilang jujur. Yang terpercaya dibilang pengkhianat. Yang pengkhianat dibilang apa? Terpercaya. Dan berbicara di tahun-tahun tersebut siapa? Ar-Ruwaibidah. Ar-Ruwaibidah. Akhirnya qila wa man Ruwaibidah ya Rasulullah? Akhirnya dikatakan ditanyakan, siapa itu Ruwaibidah ya Rasulullah? Kemudian Rasulullah wasallam menyatakan ar-rajulu tafihu yatakallam fi amril amah, yaitu seorang lelaki yang bodoh berbicara untuk kepentingan umum, untuk masyarakat yang umum yang masyarakat yang banyak yang luas. Dia berbicara apa? Tanpa ilmu hati-hati. Termasuk tanda-tanda hari kiamat. Datang juga dalam hadis yang sahih, fasu'ilu fa'aftau bi ghairi ilmin fadlu wa adallu. Keadaan akhir zaman. Ketika para ulama sudah diwafatkan, eh, tidak ada lagi orang-orang yang memimpin kecuali orang-orang bodoh. Fasu'ilu fa'aftau bi ghairi ilmin fadlu wa adallu. Mereka ditanya tapi berfatwa juga tanpa ilmu. Akhirnya mereka sendiri sesat dan menyesatkan umat. Wal billah. Ikhwan fi din azza nazakumullah, tentunya ini sebagai motivasi bagi anak pribadi dan segenap ikhwah jangan sampai bermalas-malasan dalam mencari ilmu. Paham ya? Yang lelaki maupun yang wanita, yang kecil maupun yang besar, yang tua maupun yang muda, sama saja. Disemangati, dikasih dorongan. Nah, barakallahu fikum untuk apa? Menimba ilmu syar'i yang sumbernya dari Al-Qur'an was sunnah. Jangan ngandalkan HP Android. HP Android itu hanya sebagai sarana saja. Sebagian orang mungkin mereka menganggap, wah, anak enggak perlu hadir di majelis ta'lim sekarang udah ada HP Android katanya. Dengar audio bisa katanya. Kita katakan enggak bisa dengan audio mungkin, tapi yang masuk apanya kemarin? Yang masuk makanannya. Karena posisinya ketika dia mendengar biasanya diselingi dengan minuman atau apa namanya barakallahu fikum makanan sehingga ketika didengar na'am dengar tapi yang masuk diresapi kan makanan dan minumannya Allah musta'an sekedar apa sekedar motivasi jangan sampai kita ngandalkan HP Android sebagai patokan utama jangan karena sekarang di zaman yang penuh dengan apa banyak sekali orang-orang yang lalai daripada mencari ilmu ini ya. Mau duduk di majelis ilmu belajar itu mereka anggap wah ini sekarang kuno, bukan zamannya lagi sekarang. Zamannya sekarang online, semua serba, serba online, jual beli online, beli makan online, minum pun online. Paham ya? Allah semua online semuanya, belajar pun online. Akhirnya itu tadi muncullah para dai-dai yang dikenal dengan dai apa? Dai YouTube atau para dai selebritis atau para dai salafiyah kan itu Allahul musta'an hati-hati barakallahu fikum hati-hati ini sekedar apa selingan bahwasanya apa orang-orang yang dalam ilmunya itu sangat luar biasa disebutkan di sini apa li'an yakuna minar rasikhina fil ilmi hendaknya orang-orang yang berbicara tersebut adalah orang-orang yang mendalam ilmunya alladzina rasakhat ulumuhum warusukh ma'nahu as-subut masyaallah itu orang-orang yang mendalam ilmunya ilmu itu dikatakan dalam kalau subut kokoh. Kokoh ya pendiriannya kokoh enggak pelin-pelan. Eh, di sana senang, di sini senang, bukan. Nah, upayakan memiliki pendirian yang kokoh, prinsip manhaj yang kokoh. ayat rasakat hum wa kulubuhum bil ilmin nafi' ini. Kokoh, kuat telapak kaki mereka dan hati-hati mereka dengan ilmu yang bermanfaat wa haula'i humul ladina lahumul haqq bil kalam. Mereka-mereka inilah yang berhak untuk berbicara. Adapun kita hanya menukilkan. Menukilkan kalam para ulama. Ahlu sunnah wal jamaah kita nukilkan qala syekh fulan, qala syekh eh, alan. Kita menukilkan. Kita bukan apa-apanya di hadapan mereka. Hanya menukilkan kalamnya para ulama ahlu sunnati wal jamaah. Naam. Kita lihat di sini. Wahada yang tabib ala ulama salaf ini juga terterapkan pada ulama salaf. Karena ulama salaf itu ulama yang jadi patokan kita dari kalangan sahabat, tabi'in, wa atsba'ut tabi'in. Mereka patokan kita. Mereka sudah mendapatkan tazkiyah dari siapa? Dari Allah Subhanahu wa taala. Wasabiqunal awwalun minal muhajirin wal ansar ila akhir ayat. Itu tazkiyahnya. Kemudian juga tazkiyah dari Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Mereka dikenal dengan apa? Generasi yang diberikan keutamaan al-qurun al-mufaddalah khairun nasi qarni thumma alladziina yalunahum thumma alladziina yalunahum sebaik-baik manusia generasiku yaitu generasi para sahabat kemudian setelah mereka yaitu para tabi'in kemudian setelah mereka itu para atsba'ut tabi'in seperti itu para salaf dan yang mengikuti jejaknya para salaf selamat berkata al-imam al-hafidz Ibn Hajar Asqalani rahmatul alaih sebagaimana nukilkan dalam kitab Fathul Bari ya sering ana nukilkan dan juga sering ana sebutkan ya fasaidu man tamattaka bima kana alaihi as-salaf wastanaba ma ahdathu al-khalaf. Wastanaba ma ahdathu al-khalaf. Orang yang bahagia itu orang yang mengikuti jejaknya para salaf dan meninggalkan perkara-perkara baru yang bikin oleh orang belakangan. Itu orang bahagia seperti itu, kembali ke jejak-jejaknya, jalannya para salaf. Allahu musta'an. Kita lihat sedikit lagi, wa 'ala man tabi'ahum dan orang-orang yang mengikuti mereka waqtafa atharahum min ulama'il khalaf dan orang-orang yang mengikuti jejak mereka dari kalangan para ulama belakangan. Jadi para salafun saleh itu para pendahulu kita. Kita pun dikatakan sunniyun salafiyun kalau meniti jejaknya mereka. Faham ya? Berkata Asy-Syaikh Abdul Aziz Ibnu Abdullah bin Baz rahimatullah alaih ketika beliau menjelaskan mengenai makna daripada nah barakallahu fikum as-salaf kata beliau inna salaf hum ahlul qurun al-mufaddalah Para salaf itu adalah mereka adalah tiga generasi yang diberikan keutamaan. Faman ittafa atharahum ala manhadhim fa salafi. Kata beliau. Barang siapa yang meniti jejak mereka, berjalan di atas petunjuk mereka, maksudnya berjalan di atas prinsip-prinsip mereka, maka dia dikatakan salafi. Nah, barakallahu fiikum dikatakan salafi. Dan juga Syekhul Islam atau Syekh Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam utsaimin alaih di dalam Syarah Aqidah wasitiyah, beliau juga menyebutkan siapa Ahlu sunnati wal jamaah kata beliau, fa ahlu sunnati wal jamaah humus salaf mu'taqadan. Ahlu sunnah wal jamaah itu adalah para salaf secara keyakinan. Walaupun kita orang belakangan, tapi kalau keyakinan kita adalah keyakinan para salaf, itu ahlu sunnah wal jamaah. Hatal mutaakhir ila ila qiyam saah. Hingga orang belakangan pada hari kiamat pun kata beliau, nah, idha kana ala talikin nabi wa ashabih fa huwa salafi. Kata beliau. Kalau seandainya dia itu meniti, berjalan di atas enam jalannya Nabi dan juga para sahabat, maka dia dikatakan salafi, dikatakan salafi. Jadi perlu diperhatikan baik-baik ya. Haula'i humur rasikhuna fil ilmi. Mereka-mereka inilah yang orang-orang dikatakan mendalam ilmunya. Mendalam ilmunya dalam artian apa? Kokoh ilmunya, pendiriannya kokoh, prinsipnya kokoh, tidak goyah dengan fitnah-fitnah yang ada. Karena yang namanya al-alim ya'riful fitan qabla Nah barakallahu fikum nama fi hali hudutsih. Adapun orang jahil ya'rifu fitan ba'da hudutsih. Kan itu. Jadi orang yang berilmu itu biasanya tahu fitnah ketika terjadinya fitnah tersebut tahu. Nah barakallahu fikum dan bahkan sebelumnya dengan tanda-tanda tahu, tapi orang bodoh tahunya setelah terjadinya fitnah. Nasallahu assalamata afiyah fid dunya wal akhirah. Nasallahu an yuwaffiqana wa iyyakum lima yuhibbuhullahu wa yardah. Walhamdulillahirabbil alamin.